Juaran sekali kitab-kitab sejak Bani Abbas yang mau memuat suhuf masalah ayat-ayat suhuf Ibrahim karena mereka menganggap sudah cukup Al-Quran buat apa kita memuat suhuf Ibrahim kalau sudah dalam Quran sudah tercakup semua Taurat, Injil, Zabur, sohob Musa, sohob Ibrahim dan sohob-sohob yang pernah dikenal dan tidak disebut namanya semua sudah dicakup oleh Allah di dalam Quran Buat apa kita baca lagi? Tapi tidak. Ini ada maknanya bahwa kita ini sudah membuktikan begini suara wahyu pada zaman kira-kira 7-8 ribu tahun pada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Nadanya sebetulnya sudah tertera dalam Quran. Betul. Bahkan di dalam surat Al-A'la itu sendiri dalam sabda hisma itu nanti saudara akan kira-kirakan ada persamaan, mengingat kita, mengingatkan kita akan kebesaran Allah, menagih kita punya kesetiaan dan seterusnya. Juga dalam surat al Al-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Inna hadza la suhufil ula, suhuf Ibrahim Ma'asyiral muslimin sekali-sekali membaca sendiri ayat-ayatnya untuk menemukan eh, titik persamaan antara semua isi wahyu yang masih orisinil daripada Allah itu baik juga. Kemudian artikel terakhir. Artikel terakhir itu adalah daripada wasiat-wasiat Abu Hasan Asy-Syadili. Abu Hasan Asy-Syadili seorang yang dipertokohkan oleh ulama ahli fikih ahli usul dan hadis dan dia juga seorang penegak tarekat syadziliyah ini Abu Hasan Syadzili begitu penting tokoh ini sehingga pesenannya dianggap oleh para ulama ahli sunnah sebagai salah satu pusaka yang harus kita setidak-tidaknya menikmatinya tidak ada salahnya, apalagi yang dipesankan ini lengkap hadis-hadisnya, bukan teori yang kosong, tapi dia beliau radhiyallahu anhu bersandar pada hadis-hadis yang sahih. Ya. Begitu penting pesanan itu sampai beliau berkali-kali mengatakan kalimat-kalimat zikir tersebut adalah pembuka hati, pemadang pikiran pencuci dosa dan sebagainya. Saudara-saudara, apa salahnya kalau saudara mulai besok kita coba ini? Betul? Kerugian apa kalau saudara mencoba membaca zikir Syekh Abdul Qadir uh, Syekh Abdul Hasan Syadili yang hadisnya sahih dan semuanya kita rasakan akan menguntungkan kita. Kita coba membacanya sendirian dalam hati atau dengan suara yang kita dengar sendiri atau berjamaah dengan keluarga atau semuanya seperti gini kita baca itu baik semuanya terserah pada yang anda pilih juga mengenai jumlahnya terserah saudara bisa baca 100 kali 10 kali tiga kali terserah tapi saya kira mencobanya adalah penting sekali Khusus di zaman sekarang. Semakin kita maju menghadapi abad-abad yang akan datang, semakin kita harus mempunyai alat pengebal, mempunyai penguat radar kita, supaya roh kita tidak mati. Artinya kita tidak jadi maaf-maaf double Kita berasa, kita terus sensitif. Kalau kita berbuat maksiat itu kita menyesal. Lalu kita mengangkat tangan untuk mohon maaf dan taubat. Itu namanya rohnya hidup. Ada orang berbuat maksiat, dia tidak bergerak. Mengkorupsi hartanya orang, mencuri harta anak yatim, dia senang, ketawa saja. Seperti tidak berbuat apa-apa. Ini rohnya mati. Ini rohnya balit Dan hati-hati sampai kita kena begitu. Itu sebabnya dosa. Cobalah satu contoh saja saya bawakan bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ini kalimat menyingkapkan bala yang terkena kepada kita. Paling minimnya adalah sumpah akan tersingkap dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kan sudah untung sudah. Tambah lagi. Dalam hadis, la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim ghirasul jannah. Bibit kalau sudah kita baca la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim berarti itu ada wene yang ditanamkan untuk Anda di surga. Rasulullah bersabda, ini ini surga ini luas sekali tanahnya dan bibit-bibitnya banyak. Allah alhamdulillah Allah al-azim la haula wala quwwata illa billah al dan sebagainya kemudian obat buat penyakit dawa lil ajwa kemudian ada lagi faedahnya faedahnya adalah menjaga memelihara nikmat Allah jadi ikut memelihara nikmat yang ada pada saudara dan akhirnya juga menolak kemiskinan. Siapa yang tidak suka mendapatkan semua ini? Karena membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kekayaan Allah ini maha luas. Saudara untuk mencapai itu tidak perlu motor, tidak perlu tenaga, bondol lidah saja. Gerakkan lidahmu dengan pikiran yang konsentrir, artinya dengan konsentrasi pikiran kepadanya, insya Allah ketemu. Kalau saudara mau cari pintunya dunia, saudara harus cincing-cincing dulu. Memikirkan dan bisa ketemu, bisa tidak. Kerja siang malam, keringat netes, dan pikiran berputar seperti gasing, belum tentu saudara dapat. Tapi kalau khazainu rahmatillah, memberi lidah saja. Allahumma ftahli ya, buah rahmatik. Kalau masuk masjid, itu ada maksud ada ada imbalannya. Alhamdulillah A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada imbalannya. Apalagi kalau saudara sedang tergoda oleh sesuatu yang jahat. Kelihatan perempuan yang menarik. Saudara sudah tergoda untuk menoleh dan melihat. Saudara bilang, Alhamdulillah A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada imbalannya. Artinya saudara berlindung dengan Allah dari kejahatan si setan. Waktu marah itu saudara diam lalu mengatakan Alhamdulillah rajim juga ada faedahnya alhasil tiap lidah kita tergerakkan untuk zikir kita dapat imbalan sudah saudara dengan demikian maka uh, pembukaan daripada diktat ini sudah cukup tapi ada lagi satu tambah dan ini tidak kurang pentingnya dari yang sudah-sudah tadi Hari-hari seperti sekarang ini, kita umat Islam mengalami musibah, mengalami godaan, mengalami, mengalami testing daripada Allah dengan pengeroyokan kaum kafir dari kutub ke kutub tanpa dikecualikan. penggudanya umat Islam besar. Kekuatan yang ada pada kita sangat terbatas. Tapi biasa kalau kita pergi kepada kekuatan sendiri, ya terbatas. Kita sudah tidak mengikuti membuat suatu kekuatan seperti kekuatan Amerika dan Soviet untuk mengimbangi kekuatan mereka di bidang bendawi. Tetapi di bidang-bidang lain itu kekuatan yang tidak terbatas adalah kekuatan Allah dan itu tidak tertutup bagi kita. Barat sudah merupakan dajjal yang boleh Soviet juga merupakan dajjal yang boleh. Mereka itu sudah ada understanding. Coba bayangkan satu contoh yang hangat sekali. Amerika karena jengkel terhadap Iran, padahal dia yang salah. Dunia sudah membongkar kejahatan-kejahatan mereka di negeri itu. Waktu jengkel kepada Iran, dia memutuskan hubungan dan dia minta dari seluruh dunia yang sekutu dengan dia untuk memutuskan hubungan dengan Irak tidak dikirimi apa-apa dipencilkan, dikucilkan ini artinya membunuh suatu bangsa dengan cara dilaporkan, dipencilkan dengan hati yang senang dan gembira dan ngotot serta mengancam kepada orang-orang Eropa Amerika mengatakan kalau kamu minta perlindungan aku harus kamu ketahui bahwa aku sekarang ini diganyang oleh satu musuh kamu harus ikut sama saya kalau tidak tentara ku akan kutarik dari Eropa peluru-peluru kendali ku akan kutarik ngancam punya ngancam punya ngancam jadi nanti mungkin Eropa memutuskan hubungan dengan Iran dan memutuskan segala hal. Sedang Iran itu umat Islam, umat yang seagama dengan kita, sekiblat. Apa kekuatan kita bisa membantu Iran? Tidak ada. Afghanistan sedang diserbu oleh kekuatan Dajjal dari timur. Apa kekuatan kita membantu dia? Tidak ada. Ada satu, yaitu doa. Dan sebaik-baik doa yang diterima oleh Allah cepat doamu di waktu sholat dibataskan atau digariskan oleh Islam dengan kunut nazilah Karenanya mulai besok pagi subuh di samping kunut subuh kita sisipkan juga doa untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin untuk memberantakkan sok-sok dan barisan orang yang kafir yang akan mengepung dan menghancurkan umat Islam. Allahumma zalzilhum, Allahumma mazzak jam'ahum, Allahumma kulla hadda'um. Itu nanti saudara harus punya kunut nazilah. Siapa tahu? Sampai mereka berpecah belah, tidak bisa ngeroyok satu umat. Jadi kalau Eropa tidak mau, Amerika terpencil, mungkin berpecah, mungkin menarik tentaranya dari Barat, dan mungkin Soviet memukul dan sebagainya. Jadi baksuhum bainahum jadi karena umumnya umat yang tidak berdaya untuk alamat teman-temannya. Kita bangsa Indonesia seperti mana saya katakan belum kuat mengirim paket uang kepada mereka. Belum bisa mengirim apa-apa. Kalaupun bisa, maka itu sangat terbatas. Obat-obatan pun kita tidak punya duit untuk membelikan untuk mereka itu. Yang masih bisa dan seketika kita bisa kerjakan adalah unut nazilah. Rasulullah SAW waktu beberapa sahabatnya dibunuh oleh kaum kafir dan beliau mendengar maka beliau satu bulan penuh satu bulan muput beliau berdoa kunut nazilah lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan itu yang dikatakan sunnah sekarang ini sunnat kunut nazilah ini termasuk juga orang-orang yang tidak mau kunut di dalam sholat subuh karena dia anggap dalilnya tidak kuat itu tidak menjadi soal itu kita tidak timbulkan di sini kita sekarang tidak mau adu dalil siapa yang kuat dalil kuno atau tidak pakai kuno dua itu masalah sudah out of date tetapi sekarang masalahnya masalah kunut nazilah muttafaqun alaih tidak ada satu kepala muslim bertentangan apa ada keberatan kita baca kunut nazilah mulai besok inilah solidaritas bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk saudara-saudara mereka yang di Timur Tengah yang sedang kena musibah sudah kena musibah dalam agama musibah dalam harta musibah dalam segala-galanya kalap mereka yang dikepung oleh lawan dikepung, yang diperkuda diperkuda, habis-habisan sampai ada syair mengatakan di Timur Tengah manusia di sana seperti domba yang sudah disembelih penguasanya jagal dan rakyatnya terpotong cincang-cincang itu sifat umat Islam dikejar di masjid di mana saja dibunuh dengan kilenanya CIA atau Soviet saudara-saudara Mesir sudah akan mengyahudikan diri siapa menyangka bahwa Al-Azhar tempat produksi para ulama besar-besaran di dunia sudah menjadi sarang kaum Yahudi sekarang siapa yang mengira bahwa Baitul Maqdis tempat berpijaknya kaki yang paling bersih, yang paling putih, yang paling suci kaki Rasulullah sudah dikuasai oleh kaum Yahudi sebentar dibakar sebentar mau dipindah sebentar di, ah, kotori dengan macam-macam kotoran sebentar umat Islam tidak boleh sholat di situ oleh kekuasaan Yahudi yang boleh. siapa mengira itu semua apakah saudara anggap ini kurang bala ini sudah topnya balak. mungkin ini ujian terakhir untuk kita lantas terus meluncur ke atas siapa tahu tetapi doa jangan diputuskan. Kunut nazilah jangan ditinggalkan. Di samping bacaan-bacaan dan wiridan-wiridan yang dibaca oleh Rasulullah. Bukan wiridan-wiridan kurafat. Hati-hati. Tidak semua wirid kita gebiah-uyah menjadi wirid-wirid kurafat. Ada wirid yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri. Hadisnya sahih seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis salat subuh dan maghrib wirid sah hadisnya Allahumma ajirni minan nar kalau banyak Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis maghrib dan isya hadisnya sahih itu mari kita baca keluar rumah kita baca masuk rumah kita baca Sebab di mana saja di dunia umat Islam akan mengalami ujian. Ya, saudara-saudara, kita tidak menunggu bala. Tetapi kita berbuat sesuatu untuk mencegah bala. Sekian sebagai mukadimah. Marilah kita sekarang membaca isi diktat yang ada di tangan saudara sebagai diktat penghabisan dalam rangka pendidikan. Yang ketujuh, Islam menganjurkan pada semua orang tua untuk mengajak putra-putrinya ke masjid sejak ia kecil. Saudara-saudara ini dianggap oleh Islam salah satu pendidikan. Masjid tempat ibadah. Kenapa umat Islam tidak pernah eh, kenapa agama Islam tidak pernah berbicara anakmu ajaklah ke tempat-tempat eh, kebun binatang atau tamasya tepi laut apalagi ke tempat-tempat billah yang diharamkan seperti kemidi dan lain-lainnya. Kenapa? Sebab itu semua yang halal, yang mubah daripada yang saya sebut tadi, seperti tepi laut, itu sudah lumrah. Tapi yang tidak lumrah, yang perlu ditegur dan dicemir kopinya sang ayah ini atau sang ibu, yaitu ke masjid. Sang ibunya sendiri atau ayahnya sendiri belum tentu dia termasuk golongan sobo masjid maaf maaf saudara-saudara tentu bukan saudara ya. Insya Allah kita termasuk golongan yang sobo masjid karena itu dia anjurkan dan diteladankan oleh semua orang yang kita anggap bisa kita tiru antara lain Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah SAW mengajak kedua putranda putra beliau Hasan dan Hussein ke masjid. Dan apabila beliau sholat, beliau meninggalkan ini anak, belum bisa dikontrol, terlalu kecil. Tapi kadang-kadang juga mereka pergi ke mbahnya, imam itu, ditunggangi kepalanya, atau lain-lainnya, dibiarkan. Maksudnya bahwa anak yang masih terlalu muda ini sudah dikenalkan tempat-tempat Saudara tentu tidak termasuk orang yang bisa merasakan. Mungkin juga kita semua. Saudara tidak bisa merasakan sekarang napasnya malaikat yang ada di samping kita ini. Itu mempunyai pengaruh besar kejiwaan. Dan anak kecil lebih cepat terpengaruh oleh itu. Apa sebab saudara melihat satu orang misalnya keluarganya sudah sudah nyebal masyarakatnya sudah nyebal dia sendiri kok masih wakal pergi masjid wakal baca Quran itu saudara petani mereka punya sejarah saudara akan temukan bahwa ini orang diajak sobo masjid oleh orang tuanya atau diajak hadir majelis-majelis zikir majelis zikir itu ya seperti ini kalau yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah juga majelis zikir. Kalau saudara tidak setuju dengan majelis zikir seperti itu karena saudara kurang yakin dalilnya, ya hadir majelis zikir seperti ini. Majelis di mana orang mengungkap ayat Quran. Anak yang diajak ke situ, dia mempunyai daya imun lebih dari yang lain. Saat ini tempat Huffat alaihimul malaika. Ini malaikat sekarang mengayomi kita. Kita tidak lihat. Kecuali kalau ada orang wali. Ada orang wali, kutub. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang indah, yang lain dari yang lain. Kita masih belum merasa. Tetapi toh kita dapat. Saudara-saudara, kalau ada hujan yang terus, saudara mesti kecipratan. Kalau ada malaikat memenuhi masjid, saudara mesti dapat barokahnya. Kumpulan makhluk-makhluk baik itu. Betul, saudara? Ini rahasianya. Mengapa Islam menganjurkan anak-anakmu bawa ke masjid? Dengan tentu ditertibkan. Saudara-saudara, maka kedua anak tersebut bermain-main antara jemaah sampai kepada nenek mereka Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud untuk kemudian dinaiki dinaikilah leher nenek mereka Asma binti Abi Bakar siddiq juga mengajak putra beliau Abdullah bin Zubair ke masjid putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq nama Asma mengajak anaknya juga pokok pergi ke masjid adalah menanam imunitas pada anak yang akan kita besarkan atau ditinggalkan. Mungkin kita tidak ikut membesarkan itu anak. Mungkin kita sudah tidak menangi. Anak umur tujuh tahun kita sudah tidak ada. Tapi Allah nanti yang akan menampung berkat yang ada diterima pada masa-masa dia diajak oleh ayahnya duduk bersamaan berzikir atau diserahkan diajak ke masjid. Iya itu anak nanti tidur, tidak apa-apa. Tidak menjadi soal. Sebab rahmah juga mengena orang yang tidur. Kalau memang diajak untuk niat yang baik. Kedelapan, seringkali anak-anak itu kencing di hari hadapan Rasulullah Namun beliau tidak memberitahu, apalagi menghardik mereka supaya tidak supaya tidak terhenti kencingnya mereka karena tersebut. Coba, ini satu, satu sistem pendidikan. Bahwa Rasulullah itu kadang-kadang mangku anak cucu beliau sendiri dan memangku anak-anak sahabat. Kalau anak itu kencing, tidak dia berbuat seperti orang latak. Wah, kencing, itu anak kaget. Mungkin berhenti ya. Dibiarkan, tidak disopo, tidak apa. Sudah selesai, baru dia menaruh itu anak. Dia pergi mencuci gamisnya. Saudara-saudara, ini satu cara dan maksudnya dari sunnah Nabi SAW ini setelah mereka selesai setelah mereka selesai beliau dengan tenang bangun untuk mencuci baju dan tempat yang terkena kencing mereka. Kemudian beliau kembali mengajak mereka main lagi. Sudah-sudah begitu cara mengambil hati seorang anak yang masih belum bisa ber, berpikir cara mentas. Tapi zaman sekarang anak sebegitu sudah dibukul. Anak umur 4 tahun sudah kita rotan. Sudah kita, maaf-maaf, sudah kita soroti mata yang melorot. Sudah kita, maaf-maaf, pisui, maki-maki. Itu anak belum bisa mengerti apa ini gerak-gerik ayahku ini yang menyorotinya dengan mata yang tajam marah yang menjiwir kupingnya sampai merah yang memaki dia itu dia tidak mengerti dia cuma ambil suatu manusia di hadapannya berbuat sesuatu yang tidak senonoh dia tidak senang dengan itu dan dia nanti akan menerapkan itu kepada orang lain dan kepada manusia itu sendiri yaitu ayah Kadang-kadang kata-kata yang dilontarkan oleh ayah yang tidak senonoh kepada anaknya itu dipakai oleh anaknya dilemparkan lagi kepada ayah. Dia belum tahu apa kalimat ini. Saudara-saudara, contoh-contoh ini sudah banyak. Yang kesembilan, sikap seperti itu dipercontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak saja di rumah, tetapi juga di jalan beliau memperlihatkan simpati dan kegemaran beliau bergurau dengan para anak anak Jadi sering sekali beliau kalau ketemu anak ditanyai, kalau ini anak piara manuk, ditanyai kalau sabun ketemu dia bilang, "Ya apa kabar manukmu?" Allah sallallahu alaih, sempat menanyakan hal itu. Mada ba'ala tayar yang ya Nuh? Mada fa'ala ya, Apa manukmu sekarang? Memang aku mati ya Rasulullah Sambil tersenyum mengatakan itu Jadi itu soal jawab sampai mengenai Masalah yang digemari oleh anak Itu Rasulullah SAW ngomong Jelas ini anak tahu bahwa ini manusia Manusia yang punya perasaan terhadap saya Saya ini dihargai Dan kepada orang tuanya, orang tuanya juga senang Karena Rasulullah SAW memperhatikan anaknya Apalagi di waktu yang mendoakan dan sebagainya pada suatu hari dalam perjalanan menuju rumah, salah seorang sahabat yang akan menjamu beliau makan, tengah jalan beliau melihat cucu dan Husain main di tengah jalan. Maka dibukakanlah kedua tangan beliau untuk mendukungnya. Tetapi Jujunda lari hilir mudik, sedang beliau menge mengejarnya dari belakang. Para sahabat sambil tertawa mengikuti kejadian itu. Sampai berhasil Nabi SAW mencapai cucunya dan uh, e, cucunda untuk dipeluk dan diciumnya. Dalam perjalanan lihat cucunya main, dibukakan tangannya gini untuk di beliau lari dikejar sampai bayangkan seorang seperti Rasulullah SAW kejar-kejaran dengan cucu di tengah jalan tapi itu satu super age, satu cara luas yang menjadikan cucu itu berperasaan bahwa oh, beginilah cintanya mbah dan nenekku ini kepadaku. Jadi jangan sampai perasaan yang masih muda ini terguris. Jangan sampai itu anak mempunyai perasaan bahwa kita ini benci kepada tunjukkan simpati itu dikasih dulu give dulu nanti take baru nanti kita minta daripada eh kamu sekarang harus sholat jadi cukup kita ambil perasaannya cukup sekarang kita minta dia sholat. Ayo belajar sholat. Ayo sunat. Ayo begini itu pelan-pelan kita bimbing. Ke sepuluh, rasa kasih seperti itu tidak saja kepada putra dan cucu beliau, tetapi juga putra-putra sahabat beliau dan tetangga. Pada Abdullah bin Zubair mencapai umur tujuh tahun, maka ayahnya Az-Zubair ibn Awam mengundang sahabat dalam suatu jamuan ulang tahun ketujuh putranya itu. Putra itu dipakaikan pakaian barisan kuda dengan sebuah pedang kecil di sampingnya. Lalu diajak menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan bayat jihad dalam jalan Allah. Maka diciumlah putra itu dan gembira Rasulullah SAW di waktu itu. Jadi itu anak juga kita pakai pakaian orang-orang yang baik dia tidak bilang dipakai pakaian ibis. Dia tidak dia bilang dipakai pakaian tentara yang berbaris yang tentara pakaian dan pakaian tentara berkuda, kavaleri kalau orang sekarang. Dengan sebilah pedang kecil di sampingnya itu Abdullah bin Zubair baru umur tujuh tahun dan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair menyatakan ya Rasulullah saya bayat akan berjuang di jalan Allah. Bagaimana Rasulullah SAW tidak senang? Bagaimana itu anak kalau besar akan mengingkari janji ini? Begitu oh, umur tujuh tahun sudah cukup bisa ingat. Dan Rasulullah SAW dengan senyum mencium dia. Waktu itu saya dicium oleh Rasulullah SAW. Di waktu aku berkata kepadanya, aku ikut bayat. Padahal belum wayanya, belum waktunya bayat. Tapi diajar oleh ayahnya, eh kalau kamu nanti di hadapan Rasulullah SAW berdiri, dan nyatakan saya bayar kepadamu. Umur mencapai itu, itu namanya kalau boleh dipakai istilah Belanda, yara, ulang tahun. Tapi ulang tahun sekarang disuruh nyebul lebih, disuruh bertasyabuk dengan kaum kafir, dan disuruh tepuk tangan sama anak-anak gadis-gadis di sampingnya iya biar aku dikokon keprok-keprok kalau apa kalau bapakku ya waktu aku kok nyepul lilin itu dia tidak merupakan kenangan itu mainan jadi kenangannya itu anak nanti bakal mainan walayadillah kalau sudah mainan berarti dia sudah tidak serius manusia tidak temenan nah, mainan manusia mainan dan begitu seterusnya saudara-saudara yang ke-11 Islam mengajarkan kepada kita apabila melihat seorang anak berjalan kaki di tengah panas atau sedang menantikan yang memimpinnya, maka diharuskan kita menghentikan mobilnya, mobil kita dan mengantarkan anak tersebut ke rumahnya. Dan begitulah yang diteladankan oleh beliau sallallahu alaihi Sekarang kalau saudara melihat ada anaknya salah satu teman di tengah jalan, mau nyebrang takut, mau pulang tidak mau, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara di atas mobil, antikan mobil. Seberangkan ini anak atau antarkan di mana dia. Itu anak itu nanti mempunyai rasa simpati dan solidaritas kepada kaum muslimin. Mempunyai sifat gotong royong. Saudara tentu mengatakan, ya bukan anak saya. Oh jangan, kalau Islam mengatakan ini kita satu tubuh. Ini al-jasadiyah al-wahidah ini teori Islam. Jadi itu anak bukan anak saudara tetapi anak kaum muslimin, ya anak saudara-saudara. Jadi anak sedulur dari saudara. Jangan membiarkan dia nyebrang sampai ditemper oleh becak atau motor. Itu saudara haram. Seperti juga kalau orang sudah lanjut usia buta tidak nampak. Saudara jangan pura-pura tidak melihat dia, saudara pimpin dia. Nah, saudara-saudara, ini salah satu dari alat pendidikan kita ke-12 dalam eh, ke-12 Islam melarang membeda-bedakan antara anak-anak kita dalam pergaulan pemberian khususnya pemberian khususnya dalam soal warisan. Islam menantang keras adanya ayah atau ibu yang membeda-bedakan antara anak dengan anak. Ini anak sering diciumi karena dia sayang. Anak yang lain tidak dicium-cium. Itu anak perasaan. Bisa merupakan anak yang paling mendendam bisa juga benci kepada saudaranya. Ini diteladankan oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Cintanya Yakub kepada Yusuf dan Benyamin luar biasa. Ini anak dari ibu lain. Yang besar-besar ini melihat ayah ini siang malam kepada anak ini dok. Mereka perasaan. Akhirnya mereka membuat kesepakatan sebagai dalam surat Yusuf alaihissalam. Wes ayo wae di Wibowo anak ini dipateni akhirnya di tengah jalan bermusyawarah jangan masukkan saja dalam sumur yang kering ini masukkan dalam sumur dan begitu ceritanya panjang lebar sebabnya karena anak itu sudah tidak kuat melihat ayah ini sabun bangun melek mana Yusuf mana Benyamin ini contoh dan Yakub manusia dia berasa kasih sayang pada anak itu semua orang kalau saudara punya anak 12, 13, saudara akan merasakan ini. Tapi anak-anak Joko-Joko tidak bisa merasakan hal ini. Kalau orang sudah punya anak banyak nanti ada ada satu anak yang gerak-geriknya itu simpatik sekali. Dan ayah tertarik pada itu anak. Tapi jangan ditunjukkan. Masalah tertarik boleh. Cinta lebih sedikit boleh, tapi jangan ditunjukkan. Apalagi dalam membagi-bagi. Nanti ngasih ini, itu dari kasih Nanti kasih kekasihnya, yang lain-lain tidak dikasih. Ini tidak baik. Katanya ulama malah itu haram. Nabi Muhammad SAW menolak untuk menjadi saksi dalam suatu pemberian orang tua kepada salah satu eh, kepada salah seorang anaknya, sedang yang lain tidak diberi. Rasulullah SAW diajak menjadi saksi oleh seorang tua yang akan memberikan kepada anak salah seorang anak meninggalkan yang lain Rasulullah SAW mengatakan jangan ajak saya menjadi saksi yang jahat saksi barang yang tidak benar Ketiga belas juga Islam melarang membeda-bedakan antara laki dan anak perempuan kecuali dalam warisan yang ditentukan jadi kecuali dalam apa yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam warisan ini boleh kita beri tidak tidak boleh dibagi-bagi dibeda-bedakan sekarang kalamullah fi suhuf Ibrahim Saudara-saudara kalau saudara berkenan kita tunda ini sampai hari malam kemis yang akan datang ditambah sedikit lagi atau kalau sekarang ada barangkali ada acara tanya jawab ya masih ada acara tanya jawab dan waktu tinggal 7 menit terserah pada saudara-saudara saya maksudnya akan membaca ini kalau membaca saja saya kira cukup waktu apa saya baca saja ya كلام الله في صحف إبراهيم عليه السلام انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض واتساعها وإلى الأفلاك ومدارها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل, وإلى كل ظاهر وكامن ومتحرك وساكن الكل يشهد بجلالي عبدي عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني لو أمرت, لو أمرت الأرض لابتلعت لابتلعتك في بطنها لو أمرت البحار لأغرقتها في معينها ولكن أؤخرك إلى وقت أقدته وإلى أجل أجلته ولا بد لك ولكل نفس من المرور إليه والوقوف بين يديه أعد لك أعمالك وأذكر أفعالك حتى إذا أيقنت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فغفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار Artinya, lihatlah pada langit betapa tingginya, kepada bumi betapa luasnya galaksi-galaksi dan ruang orbitnya laut-laut dengan gelombang-gelombangnya kepada yang kelihatan yang terlindung yang bergerak dan yang diam kesemuanya mengakui kebesaran dan kemuliaanku hambaku hambaku aku ingat padamu namun engkau lupa padaku. Jika aku perintahkan bumi, maka ia akan menelanmu di perutnya. Jika aku perintahkan lautan-lautan, maka pasti ia akan menenggelamkan engkau di jurang-jurang sumbernya. Tetapi aku beri engkau kesempatan dalam batas-batas tertentu dan ajal yang tertentu Lalu tiap jiwa pasti akan melewat kepadaku dan aku dan akan berdiri di hadapanku di mana aku akan menghitung-hitung amal amalmu dan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatanmu sehingga apabila engkau sudah yakin bahwa engkau benar-benar penghuni neraka ku karuniai pengampunanku dan kulimpahi keriwaanku dan kekuatan. Ku katakan padamu, jangan takut. Aku telah ampuni dosa-dosa dan beban-bebanmu. Dan karena mula aku menawarkan diriku Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ini sebagian dari suhuf Nabi Allah Ibrahim. Isinya betul-betul menjadikan orang ngenes hatinya. Menjadikan orang betapa dia masih bisa bermaksiat Kata Allah, hambaku, hambaku. Aku ingat padamu. Bagaimana engkau lupa kepadaku? Aku terus memberikan kepadamu eh, karunia, tapi engkau semakin menjauh daripadaku. Dan ila akhirnya. Setiap manusia akan melewati aku di hari kiamat. Setiap jiwa yang hidup akan melewati di hadapanku di hari kiamat dan akan kuberhentikan. Kakinya tidak akan melangkah Melainkan kutanya dulu apa perbuatannya, apa amalannya. Setelah engkau yakin bahwa engkau sudah menjadi orang neraka, diampuni oleh Allah. Dengan banyak jalan, dengan syafaat Rasulullah SAW juga bisa. Dan sebagainya. Apakah Tuhan seperti ini, Tuhan yang kaum muslimin seperti ini? Pantas kita lupakan wahai saudara-saudara kaum muslimin? Karenanya yang mempeng ibadah mumpung umur masih ada. Sekarang Syekh Syuyukh Abu Hasan Al-Syadili Imam Ahli Sunnah berkata yang bagi lil murid an la yansa an yaqula fi yawmih alhamdulillah astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah فهي سبب الفتوح وسبب انكشاف الظلمة وظلمات الذنوب kana في zamanihi min kibari ulama'i وقته wal mun na'am wa imam al usul wal kalam taqiyuddin bin daqiqul aid min talamidati pimpinan ahli sunnah wal jamaah di abad di mana beliau hidup dan di mana ulama-ulama besar semuanya mengikuti alirannya yaitu Abu Hasan asy syadzili yang antara murid beliau adalah tokoh-tokoh ilmu usul dan hadis seperti Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Aid Beliau Syadili berkata, seorang murid tidak boleh melupakan dalam tiap harinya untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir sebagai berikut. Alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Karena itu menurut beliau kunci kesegaran jiwa, penyingkapan kekeruhan hati akibat kegelapan dosa. Saudara-saudara, kita habis setiap sholat mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, betul? Jadi kalau satu hari 33 kali 5 berarti 165 kali. Itu sudah cukup. Tapi kalau saudara mau tambah ekstra, ya ekstra puding buat saudara punya roh, ekstra, ekstra makanan, ekstra vitamin, Ekstra gizi buat saudara punya roh. Dan itu bagus. Astagfirullah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, aku ini, aku Muhammad bin Abdullah SAW. Sebagaimana beliau utarakan. Tiap hari tidak kurang daripada 70 kali aku mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau yang tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Betapa kita sebenarnya. Tiap menit berdosa. Tiap detik kita salah. Sandak-andaknya kelutek-keluteknya hati ini menerawasi kata orang Jawa. Karena itu kita harus selalu mengucapkan astagfirullah. Dan akhirnya la haula wala quwata illa billah. Sebagai yang saya sebut tadi apa pahala-pahalanya. Sudah-sudah dengan demikian maka rupanya selesailah seluruh diktat kita baca pada malam ini. Tinggal masalah terakhir dari Haji Jam Haji Muhammad Ali Simokolo Bangil. Di sini apa ini pertanyaan? Apakah memperoleh anak ini tanpa ada kecuali dan bagaimana kita akan memberi obat strip mengobati anak tanpa membohongi? Apakah langsung kita paksa saja? Mohon penjelasan. Saudara penanya, penanya yang terhormat, saya kira saya kurang sependapat dengan saudara kalau mengasih obat anak harus membohongi itu obat tidak perlu dibohongi dibohongi dengan apa? kita bilang bahwa ini obat masa kita bilang sama dia ini puyer lalu kita bilang lo ini lo coklat makan nah, kan kita diketahui nah, kita ini seperti tidak menghargai dia punya pikiran kita harus insafkan dia kita malah bilang sama dia ini obat nek kon mangan obat iki kon ombe obat iki kon gelis waras nang sekolah nek waras kon tak perseni tak tukok no sepeda itu masuk dalam akal tapi harus tepat jadi bukan dibohongin itu lebih abdal daripada dibohongin. wong sudah jelas ya. suruh apa namanya itu e, minum obat yang pahit dikatakan ini loh legi ubi ini kemaju. akhirnya belum sampai di tepi lidahnya lah itu gelas karena kita bohong jengkel ya, lebih baik dikatakan ini obat ini pahit sedikit tetapi kamu cepat sembuh kamu kan kepingin sembuh ayahmu ini dan ibumu senang kalau melihat kamu sembuh dan segar ayo minuman ini nanti kalau kamu mau baik tak belikan ini tak belikan ini itu bisa dan tidak bohong itu Tak? jadi sama sekali tidak merupakan syarat itu obat harus diberikan pada anak harus dikecualikan harus di situ kita bohong malah di situlah kita harus betul-betul tepat omongan kita Saudara-saudara yang terhormat, saya kira sudah tidak ada lagi bah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita terangkan pada malam ini menjadi hikmah bagi kita semua bisa kita amalkan. Eh, marilah kita mendoakan. Ya Rabbana tarafna ya